Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai pembahasan pada kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah. Yang terakhir kita ambil adalah berkaitan masalah bahwasanya khulasah atau kesimpulan perkara-perkara jahiliyah seluruhnya adalah madmumah, tercela. Tidak diperbolehkan seorang pun untuk mengikuti perkara jahiliyah tersebut. Barakallahu fikum. Baik dari sisi ucapan atau dari sisi pakaian atau dalam bertindak atau di dalam berucap dan semisalnya. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala kata beliau, "Walihada oleh karena ini, lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yu'ayyiru akhahu biqaulih." Oleh karena ini, ketika atau tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang dia itu mengejek atau Naam mencaci maki saudaranya dengan ucapannya, "Ya benar sauda, wahai anaknya orang hitam. Nah, jadi dia mengajak ibunya, karena ibunya berkulit hitam. Nah, dia menyeru pada saudaranya mengatakan, ya "Yabna sauda, wahai anaknya orang hitam." Qala lahu, kemudian dia berkata kepadanya, Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "A'yartahu bi ummih?" Apakah engkau mengajak saudaramu dengan menyebut ibunya? Inna kamru'un fika jahiliyah, kata Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang berada di dirimu perkara jahiliyah, menunjukkan bahwasanya perkara jahiliyah, amalan jahiliyah, perbuatan atau akhlak jahiliyah itu masih ada pada sebagian orang. Barakallahu fikum. Seperti ini contohnya. Nah, dia mengajak saudaranya dengan menyebut nama ibunya. Nah, ya benar sauda contohnya. Wahai anak orang hitam. Eh? Wahai anak orang yang na'am barakallahu fikum yang ibunya kulitnya hitam misalkan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min umur jahiliyah. Empat perkara yang ada pada umatku, yang mana empat perkara tersebut termasuk perkara-perkara jahiliyah. La hunna. yang mereka tidak bisa meninggalkannya. Dalam artian banyak dari kalangan manusia tidak bisa meninggalkan perkara-perkara jahiliyah ini empat perkara. Pertama, ata'nu fil ansab yaitu orang yang saling mencaci atau memaki fil ansab pada keturunan. Nah, mencaci maki, kamu keturunan orang miskin, kamu keturunan orang yang tidak punya misalkan. Atau wal fakhru na'am ahsab dan berbangga-bangga dengan ahsab itu keturunan juga. Kami adalah keturunan raja, kami adalah keturunan orang kaya misalkan. Berbangga-bangga dengan keturunan itu juga termasuk perkara jahiliyah. Yang pertama tadi apa? Saling mencaci maki atau mengejek fil ansa pada keturunan. Keturunan saudara kita mungkin keturunan orang miskin diejek dan semisalnya itu termasuk perkara jahiliyah. Yang kedua berbangga-bangga dengan keturunan. Nah, kami keturunan raja, keturunan darah biru misalkan. Nah, seperti itu. Waniyahatu atau 'alal mayyit dan juga perkara jahiliyah adalah meratapi mayit. Eh, orang sudah meninggal mungkin keluarganya, bapaknya atau ibunya atau adiknya atau kakaknya atau intinya keluarganya kemudian dia apa? Menangis dengan tangisan yang keras. Bahkan di antara mereka ada yang mukul-mukul wajahnya, kemudian menyobek apa? Menyobek-nyobek sakunya dan semisalnya barakallahu fikum itu termasuk meratapi si mayit yang perbuatan tersebut adalah haram, termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang berikutnya apa? Wal istisqa'u bin nujum. Meminta hujan dengan apa? Dengan menyebut bintang. Bahwasanya bintang inilah yang menurunkan hujan. Bintang inilah yang menurunkan hujan barakallahu fikum. Pada asalnya, nah yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita nah menjadikan bintang untuk penunjuk arah atau terkadang kita katakan mungkin bintang ini adalah menunjukkan bahwasanya nah musim kemarau nah sudah dekat itu perkara yang tidak masalah nah karena dibuktikan dengan tajrubah tapi nggak boleh kita memastikan dan meyakinkan dalam artian bintang inilah yang membuat apa akan kemarau nanti atau bintang inilah yang akan membuat apa musim hujan atau dengan adanya bintang inilah akan terjadi ini dan itu itu nggak boleh nah jadi termasuk empat perkara yang ada pada zaman jahiliyah yang sekarang pun masih dilakukan. Nah, kebanyakan manusia adalah empat perkara ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah saling mencaci maki nah, terhadap keturunan. Eh, mungkin karena ada orang yang miskin, eh, dicaci maki, dihina, kamu itu anak miskin, keturunan orang miskin, atau orang yang berbangga-bangga dengan keturunan juga. Nah, kami ini anak orang kaya, kami ini anak raja, anak presiden misalkan. Itu termasuk perkara jahiliyah. Atau yang ketiga, nah meratapi masih mayit barakallahu fikum meratapi, meratapi si mayit mungkin dengan tangisan menjerit-jerit teriak-teriak atau bahkan sebagian mereka barakallahu fikum memukul-mukul wajahnya dan semisalnya banyak sekali. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Al-istisqa yaitu minta hujan dengan apa? Dengan bintang, bukan dengan Allah taala mintanya. Nah, padahal apa kita syaratkan agar minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maskina. Nah, ya Allah, berilah kami apa? Berilah kami air hujan atau hujankanlah kepada kami Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tidak boleh kita meminta hujan dengan bintang atau yang semisalnya. Naam. Seperti itu. Kata beliau, fadalla ala annahu tabaqa asya'u min umuril jahiliyah. Naam, fadalla ala anna ala annahu tabaqa asya'u. Naam. Maka menunjukkan bahwasanya masih tersisa perkara jahiliyah. Naam fi kata beliau sini, tiba dinas pada sebagian manusia. Jadi ada pada sebagian manusia itu yang masih tersisa nah perkara-perkara jahiliyah yang ada pada mereka. Bukan di zaman jahiliyah bukan, tapi perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mereka lakukan itu persis sebagaimana yang diamalkan Naam di zaman-zaman jahiliyah sebelum Naam qabla nubuwah sebelum Naam datangnya kenabian barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kata beliau wahya mumatun yang mana nah perkara-perkara jahiliyah tersebut adalah tercela. Lakinnahu la yakfur biha. Tapi seseorang tidak bisa dikafirkan dengan sebab perkara tersebut. Lakin jahiliyatul amah zalat. Adapun jahiliyah yang mananya umum itu sudah hilang. Karena jahiliyah yang mananya umum apa? Sebagaimana sudah kita lewati, yaitu zaman-zaman sebelum Nah, kalafikum fikum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Walillahil hamdu kata beliau. Naam, hanya milik Allah lah segala pujian. Kemudian beliau melanjutkan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Walihada la yajuzu an yuqal. Nah, oleh karena ini tidak diperbolehkan untuk dikatakan annasu fi jahiliyatin. Manusia semuanya berada di zaman jahiliyah misalkan. Seperti itu. Awil alam fil jahiliyatin atau alam semesta berada di zaman jahiliyah. Di hadza juhudun liwujudir risalah. Karena ucapan secara mutlak seperti ini menunjukkan apa? Penentangan terhadap adanya risalah. Kenapa? Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW alaihi wasallam nah menjadi nabi dan rasul barakallahu fikum itu otomatis risalah sudah sampai, hudah sudah tegak. Sehingga kalau kita katakan manusia semuanya berada di zaman jahiliyah sampai sekarang atau alam semesta berada di zaman jahiliyah sampai sekarang, ini berarti kalau secara mutlak seperti ini e, maknanya adalah apa? Maknanya bahwasanya orang tersebut telah menentang atau nah menentang adanya Pak risalah menentang adanya risalah. Naam, kata beliau li anna hadza zuhudun li wujud risalah. Karena perbuatan seperti ini, ucapan seperti ini adalah bentuk naam penentangan terhadap adanya risalah. Wa zuhudun lil Qur'an was sunnah dan juga penentangan terhadap Al-Qur'an was sunnah karena Al-Qur'an was sunnah telah tersebar setelah dipimpinnya atau setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, barakallahu fikum tersebarnya. Naam, diajarkan di surah Al-Qur'an dan juga barakallahu fikum tersebarnya as-sunnah. Hadal itlaq la yajuz. Ucapan secara mutlak seperti ini tidak diperbolehkan. Ucapan apa tadi? Yaitu ucapan mengatakan manusia sekarang di zaman jahiliyah atau alam semesta sekarang berada di zaman jahiliyah secara mutlak seperti itu tidak diperbolehkan. Amma an yuqal, adapun kalau seandainya dikatakan fi ba'dinnas jahiliyatun ada pada sebagian manusia itu jahiliyatun. Nah, apa maknanya? Maknanya ada pada sebagian manusia itu amalan-amalan jahiliyah. Au fi ba'dil nar au fi ba'dil ashkhas jahiliyatun atau ada pada sebagian orang itu atau sebagian manusia itu jahiliyatun perkara jahiliyah. Buktinya apa tadi? Buktinya sudah ada tadi, menunjukkan bahwasanya ada pada sebagian manusia, eh, sebagian orang itu ada naam akhlaknya seperti akhlak jahiliyah itu ada seperti itu barakallahu fikum. Beramal dengan amalan jahiliyah naudzubillah. Kata beliau, "Au hunaka khisalun min khisal jahiliyah." Atau dikatakan juga, di sana masih ada sifat-sifat nah berupa sifat-sifat jahiliyah. Fahadha mawjudun yang seperti ini ada. fihi farqun baina ma kana qabla al-ba'tsah wa ma ba'da al-ba'tsah. Maka antara keduanya itu ada perbedaan. Fafihi farqun. Maka pada ungkapan ini atau ucapan ini ada perbedaan antara nah, keadaan sebelum diutusnya Nabi dan keadaan setelah diutusnya Nabi. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita mengucapkan secara mutlak. Ya, manusia sekarang ini berada di zaman jahiliyah. Ya, yang dimaksud adalah zaman sebelum diutusnya Nabi. Itu keliru besar. Tapi kita katakan apa? Masih ada pada sebagian manusia itu akhlak-akhlak jahiliyah yang mereka lakukan. Ini nggak masalah. Karena memang seperti itu keadaannya. Kemudian beliau melanjutkan di sini qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala beliau mengatakan di sini qala nah qad yaqulu ba'dun nas sebagian manusia mengatakan madda'i ila dzikri masail jahiliyah madamatil jahiliyah tu qad intahat nahnu muslimuna walillahil hamd katanya sebagian manusia mengatakan apa tujuannya eh? apa yang mendorong atau apa tujuan menyebutkan permasalahan-permasalahan jahiliyah namun selama jahiliyah itu sudah hilang Katanya jahiliyah sudah nggak ada lagi. Zaman jahiliyah sudah hilang, sudah rusak, sudah hancur, nggak ada lagi katanya. Tapi apa faedahnya? Apa yang mendorong, fakta yang mendorong untuk kita menyebutkan perkara-perkara jahiliyah ini? Nah, nahnu muslimuna walillahil hamd katanya. Nahnu muslimuna walillahil hamdu. Naam, kami ini atau kita adalah orang-orang muslimun. Nah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kulu kita jawab kata beliau, jawabannya ad ini dalik dorongan atau sesuatu yang mendorong untuk menyebutkan perkara-perkara jahiliyah adalah apa tujuannya? Al-hadaru minha, untuk berhati-hati darinya. Karena orang itu kalau cuma sekedar mengetahui kebenaran, tidak mau mengetahui kebatilan, dikhawatirkan terjatuh dalam kebatilan tersebut. Barakallahu fikum sehingga kita mengetahui kebenaran dan juga mengetahui kebatilan. Tujuannya apa tujuannya? Mengetahui kebenaran untuk diikuti dan mengetahui kebatilan untuk dijauhi dan dihindari. Karena orang kalau nggak tahu sama sekali, ngam kejelekan dikhawatirkan dia terjerumus dan masuk dalam kejelekan tersebut barakallahu fikum dan itu jangan sampai terjadi pada ahlus sunnah wal jamaah terutama dan jangan sampai terjadi pada kaum muslimin secara keumuman. Sehingga Syekh Shalal Fauzan sendiri barakallahu fikum hafizahullah, Syekh Shalal Fauzan beliau di dalam sebuah kitab beliau eh, nah dalam kitab silsilah syarh rasail silsilah Syahir Rasail beliau menyebutkan ucapan sangat bagus. Beliau mengatakan, "Fala yakfi annal insana ya'riful haqqo faqat, bal budda an ya'rifal haqqo wa ya'rifal batila, ya'riful haqqo min ajli an ya'mala bih, wa ya'riful haqqo wa ya'riful batila min ajli an yatajannabahu." Kata beliau. Bagus sekali kalamnya. Perhatikan kata beliau, "Fala yakfi, enggak cukup annal insana ya'riful haqqa faqat manusia itu mengetahui kebenaran saja, itu tidak cukup. Bala Buddha bahkan harus an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil. Maka harus, bahkan harus manusia itu mengetahui kebenaran dan mengetahui kebatilan. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala Mengetahui kebenaran dalam rangka untuk dia itu mengamalkan dengan kebenaran tersebut. Wa ya'riful batil. Dan mengetahui Nah, barakallahu fikum kebatilan dalam rangka untuk dia itu bisa menjauhi kebatilan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai keliru. Nah, kita mengetahui, mengenal perkara-perkara jahiliyah agar kita tidak termasuk dan tidak terjatuh pada perkara-perkara jahiliyah tersebut. Nah, kata beliau di sini oleh Syekh Saleh Fauzan kita lanjutkan. Naam nakulu kita katakan yang lidzalik tujuan kita menyebutkan perkara-perkara jahiliyah al hadaru untuk berhati-hati darinya. Fa innahu idza arafa talibul ilmi Dikarenakan apabila pelajar, seorang penuntut ilmu itu mengetahui perkara-perkara jahiliyah, fa innahu yahdharu minha, maka sesungguhnya pelajar tersebut akan berhati-hati dari perkara jahiliyah tersebut. Amma idza jahilaha. Adapun kalau seandainya penuntut ilmu tersebut bodoh, dan tidak mengetahui perkara jahiliyah, walam ya'rifha dan dia tidak mengetahuinya, fa innahu qad yaqa'u fiha. Dikhawatirkan dia terjerumus jatuh pada perkara jahiliyah tersebut, fadzikruha wa mudarasatuha maka menyebutkan perkara-perkara jahiliyah dan mempelajari perkara-perkara jahiliyah min ajli an tu'rafa agar diketahui hatta tustanaba dan agar diketahui hingga dijauhi. Paham ya? Setelah diketahui itu ada kekeliruan, setelah diketahui itu adalah perkara-perkara jahiliyah, maka tuztanaba akan dijauhi juga. Wa hatta yuhdaru minha, wa hatta yuhdaru minha agar apa? agar na'am barakallahu fikum perkara tersebut na'am dihindari dan juga diperingatkan darinya. Qala syair berkata, na'am salah satu penyair kata, na'am ini bagus sekali ya, pantunnya atau puisinya bagus sekali sering kita dengar. Kata beliau, "Araftu syarra la li syarri." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, walakin litawaqqihi, akan tapi tujuannya agar agar apa? Agar na'am barakallahu fikum untuk berhati-hati untuk menjaga diri. Wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqul fihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui atau tidak mengenal kejelekan yang ada pada kebaikan, maka yaqau fihi dia akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Hadza min nahiyatin. Ini dari satu sisi. atau yang kedua atau wanahiyatu tsaniyah atau sisi yang kedua, paham ya? Jadi sisi yang pertama kenapa kita harus menyebutkan perkara-perkara jahiliyah padahal zaman jahiliyah sudah nggak ada lagi? Kita jawab apa tadi? Jawabannya agar manusia itu berhati-hati dari perkara jahiliyah tersebut. Sekarang sisi yang kedua apa? Wanahiyatu tsaniyah. Dan sisi yang kedua kata beliau, annaka idza araftal jahiliyata arafta fadlal Islam. Karena sesungguhnya Apabila engkau mengetahui zaman-zaman perbuatan, perilaku-perilaku, tingkah-tingkah orang-orang jahiliyah, maka engkau akan mengenal dan akan mengetahui keutamaan agama Islam sebagaimana ucapan salah satu penyair, "Ad-diddu yudhiru husnahu." Ad-diddu wa bididdiha tatabayyana al-asya'u. Yang namanya lawan itu akan nampak kebaikannya itu ketika ada lawannya, ya kan? Lawan itu akan nampak kebaikannya ketika ada lawannya. Nah, diha maka dengan lawan tersebut tatabayyana asya'u, akan nampak semua perkara. Apa maksudnya? Maksudnya lawan kata ini perhatikannya. Jadi akan nampak perkara-perkara jahiliyah, akan nampak keutamaan keutamaan agama Islam ketika seseorang itu mengenal dan mengetahui apa itu perkara-perkara jahiliyah. Ternyata perkara jahiliyah sangat mengerikan dan perkara jahiliyah sangat nam jauh daripada ajaran syariat sehingga kita akan semakin tahu keutamaan agama Islam ketika kita mengetahui lawannya. Nah, Ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyana asya'u. Bahwasanya lawan itu akan nampak kebaikannya ketika ada lawannya, maka dengan lawan tersebut tatabayyana asya'u akan nampak semua perkara. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya dikit lagi kata beliau, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Yushiku an tunqada 'ural Islam, 'urwatan 'urwatan, idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyyata. Nah, hampir-hampir nah barakallahu fikum, hampir-hampir terurai atau Naam barakallahu fikum terlepas tali atau ikatan-ikatan keislaman, urwatan-urwatan, sehelai demi sehelai. Naam sehelai demi sehelai. Dalam artian apa? Sedikit demi sedikit. Ida nasha'a Islam apabila orang itu tumbuh, naam, tumbuh di agama Islam, man la atau apabila ada yang tumbuh di dalam agama Islam, man la ya'raful jahiliyah, orang yang tidak mengenal jahiliyah. Jadi orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, itu dikhawatirkan terjerumus pada perkara tersebut dan dikhawatirkan terjatuh pada perkara jahiliyah tersebut. Kata beliau, fa idza kana al-insanu yajhalu umural jahiliyati, maka apabila manusia bodoh terhadap perkara-perkara jahiliyah, fa innahu hariyun, maka sesungguhnya orang tersebut pantas atau layak an yaqa'a untuk terjatuh pada perkara jahiliyah tersebut li'anna syaitana manasiyaha dikarenakan syaitan itu tidak melupakannya wala nama anha tidak boleh syaitan itu tidur darinya yad'u ilaiha dan bahkan syaitan itu senantiasa menyeru menyeru agar manusia itu terjerumus, terjatuhkan dalam perkara jahiliyah tersebut sehingga Allah taala mewanti-wanti, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan ucapan atau dengan firman yang sangat tegas, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa demikian? Karena langkah-langkah syaitan sangat litik dan penipu dan berbahaya sekali. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena langkah syaitan itu berbahaya sekali. Barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah apa? masalah nah perkara-perkara jahiliyah harus kita hindari dan harus kita mengerti dan harus kita pahami sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala beliau akan menyebutkan satu persatu pada kitab yang mulia ini kitab Al-Masail atau kitab Masail Al-Jahiliyah barakallahu fikum. Kita lanjutkan dikit lagi kata beliau, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, "Fasyaitanu wa atba'uhu min du'atid dalal la yazaluna." Maka syaitan dan pengikut-pengikutnya dari para dai yang menyeru kepada kesesatan la yazaluna yad'una ila jahiliyah mereka masih senantiasa terus menerus menyeru kepada perkara jahiliyah wa ila ihya'i umur jahiliyah dan bahkan berusaha untuk menghidupkan perkara-perkara jahiliyah ila syirkiyati wal bid'ah nam kepada perkara-perkara apa kesyirikan-kesyirikan dan bid'ah-bid'ah itulah syaitan auzubillah ya baik syaitan dari kalangan manusia atau syaitan dari kalangan jin Barakallahu fikum. Wa ilal khurafat dan juga menyeru kepada khurafat. Naam, hayalan-hayalan. Naam barakallahu fikum sihir dan semisalnya, perdukunan dan semisalnya. Wa, la, wa ila ihya, naam, wa ila ihya'il athar dan juga mereka berusaha menghidupkan jejak-jejak mereka. Wa kullu hadzal qasdu minhu dan tujuannya seluruh ini tujuannya apa? Seluruh yang mereka kobarkan, seluruh perkara yang mereka tegakkan, seluruh perkara yang mereka barakallahu fikum mereka dakwahkan tujuannya apa? tamsul Islam, menghapuskan agama Islam, wa audatun nas ilal jahiliyati dan tujuannya mengembalikan manusia kepada perkara jahiliyah, fala budda min dirasati umur jahiliyah, maka harus kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah min ajli an natajannabaha wa nabta'ida minha dalam rangka kita agar bisa menjauhinya dan juga na'am barakallahu menjauh dari perkara jahiliyah tersebut. Na'am barakallahu sehingga beliau mengatakan di sini qala Syekh rahimahullah taala wa a'zamu masail jahiliyah wa akhtaruha. Dan perkara-perkara jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi, tidak adanya keyakinan hati bima jaa dengan perkara yang dibawa. Nah, mimma jaa bihi dengan perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. anna ahlal jahiliyati dikarenakan penduduk zaman jahiliyah atau orang-orang jahiliyah kadzabur rasula, mereka mendustakan na'am barakallahu fikum ar-rasul walam yu'minu bih dan mereka tidak beriman dengannya. Walam yakbalu hudallah nam alladzi ja'a bih dan mereka pun tidak menerima petunjuk Allah taala yang dibawa oleh rasul tersebut. Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala telah berfirman dalam Al Quran Al Karim yang ayat tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran dan Sunnah, sungguh dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, Qala rahimahullah, fa'idan dafa ila dhalika. Nah, kemudian apabila telah disandarkan kepada perkara tersebut, Naam, disandarkan kepada perkara-perkara jahiliyah juga Pak. Istihsanu ma'alaihi ahlu jahiliyah. Anggapan-anggapan baik, anggapan-anggapan indah, anggapan-anggapan yang itu menurut mereka adalah kebaikan. Naam, ahlu jahiliyah menganggap itu ada perkara perkara baik. Naam, tamatil khasarah. Maka sempurnalah kerugian. Dalam artian kalau orang sudah menganggap perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, ritual-ritual, perbuatan, ungkapan, perkataan, Nah, barakallahu fikum yang dilakukan jahiliyah itu sudah dianggap bagus, dianggap baik, dianggap indah, maka sempurnalah kerugian. Ai hasala fasadun fi dhahir wal batin. Terjadi kerusakan secara zahir dan secara batin barakallahu fikum. Wa huwa istihsanu umur jahiliyah, yaitu adalah apa? Istihsan, anggapan-anggapan baik pada perkara-perkara jahiliyah. Jangan sampai ya kita menganggap perkara jahiliyah itu baik, jangan. Zaman jahiliyah dahulu apabila mereka tawaf mengelilingi Ka'bah mereka telanjang itu perkara yang baik bagus ataukah tidak? Tidak. Nah, barakallahu fikum bahkan diperintahkan untuk menutup auratnya. Nah, zaman waktu itu mereka kalau keliling apa? Nah, tawaf itu mereka telanjang. Nah, barakallahu fikum al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh katanya pada hari ini nampak sebagian atau nampak seluruhnya, maka yang nampak maka yang nampak darinya tidak aku halalkan katanya. Tapi tetap apa? Tetap perkara jahiliyah harus kita hindari. Jangan sampai kita menganggap perkara jahiliyah itu perkara yang baik, perkara yang bagus, perkara yang indah sehingga apa? Kita terjatuh pada perkara yang merugikan jangan sampai. Kata beliau di sini, fasadun fil batin. Nah, Rusak dari si batin apa? Wahwa adamul iman bima abi rasul. Rusak batinnya yaitu ketika apa? Tidak ada keimanan atau tidak mengimani dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. alaihi wasallam. Wa dan kerusakan pada secara zahirnya apa maksudnya wahwa istihsanu umur jahiliyah yaitu anggapan baik anggapan indah perkara-perkara jahiliyah fa idza fasada wal batin maka apabila telah rusak zahirnya dan batinnya tamatil khasarah, maka sempurnalah apa? kerugian. naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik. Wa huwa yaitu maksudnya adalah istihsanu murjahiliyah. Naam menganggap apa? Menganggap baik, menganggap indah perkara jahiliyah. Naam kata beliau, itu jangan sampai dilakukan. Wal iyadu billah kata beliau dan berlindung atau perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi ya kita selesaikan ya. Wa natijatul jahli. Inilah sumber, inilah hasil yang dibuahkan oleh kebodohan. Ya, kalau bodoh seperti itu keadaannya naudzubillah. Wa adamu ma'rifati umur jahiliyah, inilah sumber atau buah yang dihasilkan dari kebodohan dan tidak mengertinya dengan perkara-perkara jahiliyah. Fala yajuzu istihsanu ma'alihi al jahiliyah. Maka tidak diperbolehkan menganggap dengan anggapan baik perkara-perkara yang dahulu Al-Daliyah melakukan. Jangan sampai ada anggapan baik sama sekali. Jangan sampai kita memuji perkara-perkara yang dilakukan di zaman jahiliyah. Perkara-perkara yang jauh daripada syariat. Bal yajibu ingkaruhu wastibsha'uhu Dan bahkan wajib mengingkari perkara-perkara jahiliyah. Dan wajib pula apa? Nah menganggap perkara jahiliyah itu ada istibsha'uh Yaitu menganggap perkara jahiliyah itu adalah perkara yang jelek. Perkara yang jauh atau perkara yang keji. Amma man stahsanahu. Adapun orang yang menganggap perkara jahiliyah itu adalah baik, bagus, indah, fa innahu yakunu min ahli jahiliyah. Dikhawatirkan sesungguhnya dia termasuk penduduk atau dia termasuk na barakallahu fikum orang-orang jahiliyah. Wastadalla Syekh biqauli ta'ala dan Syekh rahimahullah ta'ala Syekh rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Dan orang-orang yang mereka beriman, yang mereka yakin dengan kebatilan, senang bangga dengan kebatilan, وَكَفَرُوا بِاللَّهِ Dan bahkan malah mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Amanu bil batil maknanya apa? Kata beliau. Perhatikan di sini. Amanu bil batil yakni kata beliau Beriman dengan kebatilan maknanya adalah saddaqul batil. Mereka membenarkan nah kebatilan tersebut. Na'udzubillah ya, membenarkan kebatilan padahal kebatilan itu akan hancur. Allah taala berfirman dalam al Qur'an Al Karim, "Nam fa'amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahu amsal." Nah, adapun buih maka dia akan hilang secara cepat Buih adalah apa? Kebatilan. Adapun kebatilan akan hilang secara cepat di muka bumi ini. Wa amma yang faunas dan adapun yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yaitu al-haq, al-Qur'an was sunnah. fayam kusufil art maka dia akan menetap di muka bumi ini. kadalika yadribullahu al-amsal. Demikian Allah Taala memberikan permisalan-permisalan. Kemudian juga Allah Taala berfirman, "Qul al-haq wa zaqal batil." Innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguhnya telah datang kebenaran dan hancur kebatilan dan memang benar bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Naam, kata beliau sini perhatikan, yakni saddaqu al-batil Nah, mereka membenarkan kebatilan wal batilu diddul haq, sedangkan kebatilan itu lawan daripada kebenaran. Fama khalafal haqqa, maka barang siapa yang menyelisih daripada kebenaran fahada batil. Semua perkara yang menyelisih kebenaran adalah batil. Wal batilu dan batil itu sendiri huwa dzahibu azzail, yaitu sesuatu yang hilang, sesuatu yang pergi, sesuatu yang sirna, alladzi la faidata fihi yang tidak ada faedahnya di dalamnya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun? Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran menuju kepada kesesatan? Naam, na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Khulasah inti daripada yang kita bahas nah, pada pertemuan sore hari ini atau kali hari ini barakallahu fikum Nah, mengenai bahwasanya jangan sampai kita menganggap perkara jahiliyah itu perkara yang indah, perkara yang bagus, perkara yang baik barakallahu fikum, namun kita wajib untuk berhati-hati dan wajib mengetahui perkara-perkara jahiliyah dalam rangka apa tadi? Dalam rangka kita bisa menjauhinya dan dalam rangka kita berhati-hati dari perkara jahiliyah tersebut sebagaimana sebagaimana pepatah yang sudah kita sebutkan tadi, arafu syarra la li syarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min al khairi yaqa'u fihi Aku mengetahui kejelekan. Eh, aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati dengannya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, dikhawatirkan dia terjatuh pada kejelekan tersebut. Nas'allahu as-salamata afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'allahu as-sabat fid dunya wal akhirah wa nas'allahu an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillahi rabbil alamin.